Termasuk kalimat yang mengikuti Arab kalimat sebelumnya. Dikenal dengan sebutan tabi'. Qala al-Imam Ibn Ajurum rahimahullahu taala, Iza ubdilas mun min ismin au fi'lun min fi'lin tabi'ahu fi jami'i i'rabihi." Apabila isim menjadi badal dari isim atau fi'il menjadi badal dari fi'il tabi'ahu fi jami'i i'rabih maka ia mengikuti enam kalimat sebelumnya yang digantikan pada semua i'rabnya Berkata pensyarah huwa tasrihun bi anna al-badala yakunu fil ismaini wa fil fi'laini Ucapan Ibnu Najurum ini merupakan penegasan bahwasanya badal ini terjadi pada dua isim dan dua fi'il. Artinya isim menjadi badal pengganti dari isim, demikian pula fi'il bisa menjadi pengganti dari fi'il. Badal bagi eh, menjadi badal pengganti bagi fi'il. Wa qawluhu dan ucapan Ibnu Ajurum tabi'ahu fi jami'i i'rabihi badal mengikuti mubdal minhunya badal itu penggantinya mubdal minhu itu sesuatu yang digantikan yang terletak sebelumnya itu mengikuti pada semua i'rabnya yakni fil raf'i wan nasbi wal khafdi wal jazmi yakni dalam i'rab rafa' i'rab nasab i'rab khaf'ab dan i'rab jazm wa fuhima min iqtisarihi 'ala al-i'rab annahu yajuzu badalul ma'rifati min al-ma'rifah dan dipahami dari pembatasan beliau dalam menyebutkan i'rab yakni mengikuti dalam hal i'rab saja dipahami dari ucapan ini bahwasanya diperbolehkan ma'rifat menjadi badal dari ma'rifat wa badalun nakirah min minan nakirah dan boleh pula nakirah menjadi badal pengganti dari isim nakirah wa badalul ma'rifah minan nakirah dan boleh pula Ma'rifat menjadi badal dari nakirah. Wa badalun nakirah minal ma'rifah. Dan diperbolehkan pula isim nakirah menjadi badal dari isim ma'rifat. Ini diperbolehkan. Sehingga di, tidak dipersyaratkan sama antara badal dan mubdal minhunya dalam hal kema'rifatan dan kenakirahan. Boleh. Badalnya ma'rifat, mubdal minhunya nakirah. Atau badalnya nakirah, mubdal minhunya ma'rifat. Ini diperbolehkan. Qala qawluhu dan ucapan Ibnu Ajurrum wa huwa arba'atu aqsamin. Badal ada empat macam. Badalus syai'i minas syai'. Yang pertama badal syai' minasy syai'. Wa badalul ba'd minal kull. Yang kedua badal ba'd minal kull. Wa badalul istimal Yang ketiga badal istimal, Wa badalul ghalat. Dan yang keempat badal ghalat. Yakni al badal ala arba'ati aqsam la zaida 'alaiha. Bahwasanya badal ada empat macam, tidak ada tambahan atasnya. Summa ata kulli wahidin minha bimisal. Kemudian beliau Ibnu Ajurum membawakan masing-masingnya dengan sebuah contoh. Masing-masing dari jenis badal. Faqala beliau mengatakan nahwu qaulika qama Zaidun akhuka. Contohnya ucapanmu qama Zaidun akhuka. Berdiri Zaid yaitu saudaramu. Fahada misal li libadal syai' min syai'. Ini contoh badal syai' min syai'. Atau ada istilah lain badal kul min kul. Badal al kul min al kul. Fa inna Zaidan huwa akhuka. Dikarenakan Zaid itu adalah saudaramu. Wa akhuka huwa Zaid dan saudaramu adalah Zaid. Yang menggantikan secara keseluruhan. Itu ketentuan badal syai' min syai'. Qama Zaidun akhuka. Telah berdiri Zaid yaitu saudaramu. Ya akhuka itu saudaramu, saudaramu itu ya, ya akhuka itu Zaid, saudaramu itu Zaid, Zaid itu saudaramu. Sehingga akhuka menggantikan Zaid secara keseluruhan. Wa akaltu raghifa Contoh yang kedua, aku memakan raghif roti sepertiganya. Hada misal li badalil ba'd min al-kull. Ini contoh badal ba'd min al-kull. Ya ketentuannya menggantikan secara sebagian saja, tidak secara keseluruhan. Aku memakan roti ya sepertiganya. Artinya sulusahu ini menggantikan rokhif sebagai badal rokhif, ya secara sebagian saja. Li'anna sulusar raghifi ba'duhu dikarenakan sepertiga roti itu sebagian dari roti tersebut. Nah, sehingga disebut badal al-ba'd min al kul Badal al-ba'd min al kul Nah, ini contoh dari macam badal yang kedua. Macam badal yang kedua yakni badal al-ba'd min al kul Qala wa nafa'ani Zaidun ilmuhu. Contoh yang ketiga, bermanfaat untukku Zaid, yakni ilmunya. Hadza misalun li badalil istimal. Ini contoh untuk badal istimal. Lianna Zaidan mustamilun alal ilmi. Dikarenakan Zaid mengandung ilmu, memiliki ilmu. Wa akthar ma yakunu fil masdar dan kebanyakannya badal istimal itu berbentuk masdar seperti ilm ilmun itu masdar dari alima fi'il alima ya'lamu ilman kal misal mazkur seperti contoh yang telah disebutkan barusan waqad yakunu fil ismi ghairil masdar ghairil masdar dan terkadang badal istimal berbentuk isim selain masdar nahu contohnya suriqa zaidun saubuhu zaid dicuri yakni bajunya. Saubuhu ini badal, jenisnya badal istimal. nah Thumma qala kemudian Ibnu Ajurum rahimahullahu taala menyebutkan contoh yang keempat, wa ra'aitu Zaidan al-farasa. Aku melihat Zaid Yang benar aku melihat kuda. Hadza huwa badalul ghalab. Ini disebut badal ghalab. Naam. Sehingga al faros ini menggantikan Zaidan. Ini ketika terjadi kesalahan dalam pengucapan, maka badal tersebut sebagai koreksian, sebagai koreksi bagi kalimat sebelumnya. Walidhalika qala aradta an taqula al-farasa faghalitta fa'abdalta Zaidan minhu. Oleh karena itu Ibn Ajurru menjelaskan engkau ingin mengucapkan al-faros. Aku melihat kuda yang benar. Faghalitta, namun engkau salah dalam mengucapkannya. Fa'abdal dan min. Di mana engkau mengucapkan Zaid. Ya, karena salah ucap. Naam. Ya'ni annaka aradta an taqula ra'aitu al-farasa yakni engkau ingin mengucapkan ra'aitul farasa aku mengucap aku melihat kuda tak lalu engkau salah fakul tabadalan minhu zaidan di mana engkau mengucapkan sebagai penggantinya zaid zaidan ra'aitu zaidan salah ucap summa raja'ta ila ma kunta aratta min dzikril faras kemudian engkau kembali kepada keinginanmu untuk menyebutkan kuda Fakulta sehingga engkau katakan al-farosa. Ya, dalam niatan awal engkau ingin mengucapkan roa itu al-farosa. Namun engkau salah ucap. Sehingga yang, yang keluar engkau meng mengucapkan roa itu zaidan. Kemudian setelah itu engkau ingin rujuk dari ucapan tersebut dan mengucapkan dengan yang sebenarnya. Sehingga engkau katakan al-farosa wal ahsanu fi hadza an ta'tiya ma'ahu bibal. Dan yang lebih bagus dalam hal ini engkau mendatangkan ucapan bal bersama bersama itu, bersama dengan kalimat ini. Fatakul engkau katakan raaitu Zaidan bal balil farasa. Ini yang lebih bagus dalam pengucapan disertakan kalimat bal dengan mengatakan raaitu Zaidan balil farasa. Aku melihat Zaid. Bahkan yang benar al farasa, yang benar aku melihat kuda dengan penambahan bal. Ini secara ibarah pengungkapan yang lebih bagus. Wallahu taala alam bisawab. Dengan demikian selesai pembahasan tentang at tawabi Selanjutnya kita akan masuk bab isim-isim yang di nasab. Wallahu taala alam bisawab. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.